Alhamdulillah di malam yang penuh rahmat dan berkah ini kita masih diberi kesempatan kesehatan kemampuan untuk sama-sama mendekat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis di malam ini mengampuni dosa kita, menyelamatkan kehidupan ke depan kita menjadikan kita hamba-hamba pilihannya hamba-hamba yang insya Allah selalu mudah dalam menjalankan ketaatan mudah pula dalam menjauhi semua bentuk kemaksiatan semoga Allah memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita mengabulkan semua hajat kita mengampuni semua dosa kita ibu bapa kita keluarga kita jamaah kita dan siapapun yang telah meninggal keluarga-keluarga kita khusus untuk akhina Yahya ibn Sa'id al-Kathiri dan siapapun dari keluarga-keluarga yang telah meninggal dunia semoga Allah mengampuni dosa mereka melapangkan kubur mereka menerangi tempat-tempat mereka dan mereka dikumpulkan di barzakh bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama syuhada usalihin ya rabbal alamin semoga Allah subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sihat wal dan menyelamatkan semua kehidupan ke depan kita dan semua jamaah-jamaah haji kita yang telah menunaikan ibadah haji semoga perjalanan mereka perjalanan mereka perjalanan yang penuh dengan berkah kelancaran dunia wal akhirah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah-ibadah mereka di tanah suci Mekah wal Madinah dan semoga Allah menjadikan haji mereka haji yang mabrur sa'yan masykur wa damban maghfur wa tijaratan dan dubur dan semoga mereka semua doa-doanya di Arafah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka di tempat-tempat muqaddasah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang tertinggal ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan mereka, mendapatkan doa-doa sebagaimana doa-doa mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di tahun-tahun yang akan datang menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita semuanya dengan husnul khatimah. في عافية ولا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي Malam hari ini pembacaan burdah Dan bagi yang belum mempunyai buku burdah Kalau mau memiliki buku burdah silahkan Ya buku burdah Di depan ada yang me, me apa ya Menghadiahkan Gratis Gerbayar gara-gara biro orang mudengan 8000 apa 7500 ora mudeng itu ewu ya dan di situ juga kelihatannya penenten kalender Ahbabul Mustafa 2015 disimpan nanti telur sasi mudah-mudahan rusak nggak tuh punah Cek telur sasi kok pepes wis darke ya bismillah. Wis dadi sik kan Insya Insya silahkan silahkan siapapun yang ingin memilikinya silahkan Burda kalau tidak dibaca di sini dibaca di rumah juga. Nek Pak Abdullah bin Abdul Rahman Sigaw an yamdahu bin Abdul Rahman dulu bin Abdul Rahman Sigaw wal Habib Hasan bin Ahmad al-Habashi wa Ja'far bin Ahmad al-Habashi wa Salih bin Ahmad عمر بن وعبد الرحمن بن حسن بن أحمد الحبشي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى رجل الوالد وإلى رؤوس حبيبنا أنيس بن علوي الحبشي والحبيب أحمد بن سقام بصري وصولي وفي العملايس في كلومبريد وفي معلق وفي زنبل وفي فريد وفي الأبصار اللهم ارحم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وفي بقي أرواح يا رب يا أخي بقي وأصولهم وفرهم متسمين إليهم أجمعين وأصولهم وفرهم أن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على دينه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة نائمه العظام وما لعينيك إن قلت كفاها مبتا وما لقلبك إن قلت استفق يا يمين أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومن ضارم صلى الله عليه لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أردت لذكر البان والعلام وكيف تنكر حبا بعدما شيدا به عليك عدول الدمع, عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعلام نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات به الألم صلى الله عليه يا لائمي بالهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي صلى الله عليه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 صل وسلم دائما الله على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك دي كل يرمى وهم يقولون ما بالغار من أبي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خيرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أبدا على حبيبك خالق بكلهم وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وسلم اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما النعم قطعت غي الشبا في حالته في حالتيه وما حصلت إلا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 Nur Aini Handayani Bapak Abdul Muntalib Eko Hadi Trianto Eko Ika Riwayati Queen Hara Al Kautsar Az-Zahra anak Rahya Ceng Afif Akita Ibu Haja Siti Nafizah Ibu Yatmi Ibu Markianto Asmaul Husna Haura Adiarat Ratno binti Harisudin Mardiana Ibu Waikem Ibu Wakini Anak Syafak binti Agus Viana Zahra Silvia Ibu Sri Pujiastuti Bapak Darsito Miryarto Nur Inayah Ibu Laki Seragen Bapak Ali Maskuri, Ibu Siti Aminah, Bapak Sukarman, Ibu Hajah Hartini, Ibu Hajah Rabitoh, Munawir, Hababah Salmah, dan Habibah Radiyah binti Ali bin Syahab, Ummi Salma dan siapa Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Syekh Al-Jufri dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita biniyatu syifa'il ajil bisirril Fatihah. yang telah meninggal dunia akhina Yahya bin, Tisa, bin Sa'id Al-Kathiri dan Bapak Ahmad Muryadi sekalian Bapak Misdiono, Bapak Marto Diarjo, Ibu Marto Tukirah, Lili Hamidah, Bapak Madio Supomo, Ibu Parijen, Bapak Derajat dan siapapun dari keluarga, jamaah kita dan tetangga kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, pemilih-pemilih kita yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya Semoga Allah melapangkan kuburnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya kelak bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzakh BBD. Alhamdulillah sing yang belum dapat keturunan semoga diberi keturunan, yang telah menikah semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang berangkat haji mudah-mudahan selamat Mudah semua amal ibadah dijadikan haji yang mabrur, sa'yan masykur, wa jamban maghfur, wa tijaratan lan tabur, pulang dengan selamat, kembali di keluarga mereka dengan selamat dan hidup ke depannya penuh dengan berkah dan kemudahan dalam menjalankan taat dan menjauhi maksiat. Sing ulang tahun nggih mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiat fid din wa dunya wal akhirah bisidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ashabu alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi'un fid darain amin. Radiyallahu ankum. Wa fil hadisi innahu yu'maru bil 'alim ila an-nar fatahraju amahu fayaduru biha fin nar kama yaduru al-himaru bir raha fayaduhu bi ahlun nar fayaqulu lahu ma baluka fayaqulu inni kuntu amiru bil khair wa la atihi wa anha 'anil syarri ati al-hadith قلت وهذا العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل خاسر وأمره في غاية الخطر ولكن أحسن حال من الذي لا يعمل ولا يعلم الناس فإنه خاسر من كل وجه وهالك على كل حال إذ لم يبقى في خير ولا نفع البتة وعشى أن يكون من الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام يؤمر بأقوام من حملة القرآن إلى النار قبل عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأصنام فيقول لهم نعم ليس من يعلم كمن لا يعلم Akan yang mau makan dulu silahkan sambil ke sidang. Monggo, monggo, boleh. خير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan mengenai alim atau ulama dipun sebutaken wonten setunggal hadis bahwasanya besok di hari kiamat orang alim akan diperlakukan Allah Subhanahu wa taala tapi modele dicemplungke teng neraka setelah masuk ke neraka niku jeroanipun niku didalke kali Gusti Allah lalu fayajuru biha niki bahasanipun orang alim tadi berputar-putar dengan jeruan yang keluar tadi. Kalau wau gak sempat matur kali Romo ya sorry gambarannya pun pun guys, Pokoknya muter-muter. <laughs> Jadi dengan jeruan yang keluar ter, ter apa? terurai tadi dia muter-muter tingginya neraka. Seperti halnya khimar yang berputar-putar di dalam penggilingan. Nah, melihat hal tersebut para ahli neraka yang lain berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah menjadikan dirimu seperti ini?" Jadi wong ten wong alim diantemi wong alim liyane ya wis nrimo mawon ngono mawon. Walakinnahu ahsanu halan minalladzi minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nas. Ketika kita mendengar seperti ini jangan langsung kita wah selamat aku aku wong ralim, berarti selamat. Salah. Karena Habib Abdullah mengatakan wong alim ke ilmu tidak menjalankan sendiri itu masih lebih baik dibandingkan wes sama sekali tidak punya ilmu, tidak mengamalkan karena tidak tahu, apalagi sampai tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah niku khasirun min Orang yang seperti itu orang yang rugi dari semua arah. Wahalikun ala kulli dan orang yang hancur dari semua tingkah. Karena apa? Karena idlam yabqa fihi khairun karena sama sekali tidak ada kebaikannya wala naf'al battata dan tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Jadi artinya wong alim ya kudu eling lan waspada, orang yang tidak tahu ilmu ya kerja belajar. Bahkan beliau mengatakan wa akhsha an yakuna minal ladzina qala fihim dan aku khawatir orang-orang alim yang seperti itu aku khawatir menjadi orang yang pernah disebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yaitu maaf nyuwun pangapunten besok banyak di antara akwam niku berarti banyak rombongan-rombongan, kaum-kaum, artinya bukan satu orang. Banyak sekali para penghafal Quran. Tetapi justru diperintahkan masuk ke neraka sebelum penghamba-penghamba berhala. Akhirnya pun wong-wong alim sing di ngotenke niku wau sing do apa lapar Quran ngoten niku wau sing mboten ngamalno ilmune. Mereka akhiripun do tanglet. Loh, kenapa kok kita dipun eh kok ngeten nah para sahabat ketika mendengar cerita itu langsung bertanya, kok bisa toh orang-orang alim seperti ini ku pinter dalil kok malah nom mlebune neraka daripada orang-orang yang penghamba berhala tadi. Maka fayuqalu lahu Rasulullah berkata kepada mereka, "Naam, yo ya mesti, yo ya bener kejadian seperti itu tidak aneh. Karena apa? Laisa man yu'allim kaman la yu'allim. Nasibe wong sing ngajari itu beda karo sing ora ngajari. Artinya apa sih pon? itulah resiko orang yang berkata tapi dia tidak berbuat. Itulah resiko orang yang dalil tapi delul. Kaburo maktan indallahi antaku taqulu taf'alun. Dianggap ciloko banget tiang-tiang sing ngomong tapi mboten nglakoni amalipun piyambak-piyambak. Sekarang saking menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan syarah daripada Qasidatul Burdah dalam kitab Al-Umdah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami dan ditaklek dan ditahkikkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Barut yang di sini berisi tentang beberapa pemahaman-pemahaman yang indah. Mugi-mugi mawon kita pikantuk barokah saking sedaya ulama ingkang nyiptakaken kitab kula. Da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustam ingkang boten setuju menawi ayah Rasulullah atau ibu Rasulullah dianggap dimasukkan di dalam zamanul fatrah. Kalau ada orang mengatakan ayah Rasulullah itu masuk di zaman fatrah jadi terbebas dari hukum apapun. Kalau menurut beberapa riwayat dalam beberapa kitab. Mungkin sana sudah menawi penting kula catat ke kula atur kula kitab kitabipun. Bahwa sebenarnya ayah-ayah beliau ini adalah benar-benar masih memegang agama yang hanif. Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terbukti bahwa Syaibatul Hamdi Syaibah atau Abdul Muthalib kakek beliau itu setiap tahun membaktikan diri beliau untuk mengambil air untuk mencukupi orang-orang yang mau menjalankan tawaf di Baitullahil Haram. Sampai beliau karena saking banyaknya orang-orang yang tawaf, beliau sampai berpikir kapan yo ketemu maneh sumur zam-zam tinggalane bapak-bapak biyen, yaitu yang dimaksud tinggalanipun Nabi Ismail Nabiullah Ibrahim karena di masa suku Jurhum menguasai menapa Ka'bah menguasai menapa niku Mekah ketika niku ketika mau diusir dari Mekah itu zam-zamnya ditutup agar supaya kaum-kaum untuk bisa berdakwah yang sealam dunia niki semuanya sama hanya satu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selainnya terbagi-bagi dalam waktu kurun waktu yang terbatas, berikut pula terbagi-bagi dalam wilayah-wilayah yang terbatas. Lateng berikut diterangkan wa awwalu ma wajaba alaihi sallallahu alaihi wasallam anna syarrafahu Allah taala an syarrafahu Allah taala bin nubuwah al indar wa du'a ila tauhid thumma faradallahu alaihi min qiyamil laili ma dzakaru awwala suratil muzammil. Intinipun ayat demi ayat yang didapati oleh Rasulullah untuk mengajak manusia ini e, melalui beberapa e, beberapa fase. Di mana yang pertama sebelum beliau diwujudkan i'laman diri salati sebelum diduduhke tentang bahwa beliau ini seorang rasul selain seorang nabi, maka Kanjeng Nabi mendapat perintah ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thaqila. Lalu kemudian ketika beliau mendapat ayat ya Ayuhal mudzatsir qum fa'andir wa rabbaka kata-kata qum fa'andir baru beliau disuruh memberitahukan bahwa beliau ini disuruh untuk ngajak manusia kon meden-medeni manusia. Nah, yang berikut diterangkan summa surata, suratul muddathir i'laman birisalatihi binaan ala anna risalah mutaakhirah anin nubuwah bithalati zinina la muqarinatan lahu laha wa huwal asah menurut pendapat yang yang asah bahwa kanjeng nabi niku awalnya menjadi nabi dulu sebelum diperintahake untuk menyampaikan kepada umat setelah mendapat ayat al-muddathir tadi Baru Rasulullah mendapatkan perintah menjadi seorang Rasul di mana Nabi sama Rasul bedanya adalah kalau Nabi untuk pribadinya sendiri Kalau Rasul untuk sekalian umat Selanjutnya pun Wa awaluman aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Teng mriki wonten hal yang perlu kula aturaken. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haitami memberikan sifat atau memberikan lakop julukan yang baik. Karena beliau mendapatkan taufik berupa siti kotul Kubro min indillahi ta'ala. Karena benar-benar saderenge pun kenal oleh Kanjeng Nabi. Dan sebelumnya pun nate beliau mendapatkan wejangan dari salah satu uh, orang kalau salah satu kalau boleh dibahasakan salah satu kini sepuh dari agama yang lain bahwa teng diterangkan ya kan Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu niku pernah ngimpi. Nah, diterangkan oleh Imam As-Suhaili. Niki kula aturaken supados komplit Kenapa sahabat Abu Bakar kok langsung makcel, langsung percaya setelah dihentikan Rasulullah niku seorang nabi? Karena beliau pernah mimpi, mimpinnya ngeten. Beliau melihat ada satu rembulan yang turun ke kota Mekah. Lalu dilihat rembulan itu kota tafarraqa ala jami'i imana Makkah wa ya, Langsung pecah, langsung manggen di tempat-tempat rumah-rumah yang ada di seluruh kota Mekah ketika itu. Akan tetapi fadakhala fi Setiap potongan-potongan pecahan dari rembulan itu masuk ke rumah-rumah. Tumakana jami'u fi hijrihi. Tetapi mantun niku ngumpul bareng-bareng manggen wonten teng pangkuwanipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lah ngimpi niki diterangkan dikisahkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada ahlul kitabin, ahlul kitab, ahlul kitab sing zaman Rian rahib-rahib di zamannya. Akhiripun mereka semua memberikan takwil bahwa nabi yang kita nantikan akan hadir di zamanmu wahai Abu Bakar Siddiq, maka ikutilah nabi tersebut, engkau akan menjadi as'adan nasibihi, orang yang paling bejo sebab kowe mengikuti nabi tersebut. Maka ketika Rasulullah mengatakan wahai Abu Bakar, aku iki nabi, langsung aman tuh bika ya Rasulullah. Kulo iman kali panjenengan. Lah, Sayyidatuna Aisyah napa Sayyidatuna Khadijah itu juga seperti ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wangsul sangking gua Hiro, lalu dalam keadaan tergopoh-gopoh, merodok, beliau langsung wadul kali Nopo Sayyidah Khadijah. Disinilah ada letak kesidikohannya seorang Khadijah tul Kubro ketika Rasulullah mengatakan qad ala nafsi wahai Khadijah yukhzikallahu abadan wahai Muhammad wahai suamiku itu kabar gembira datang panjenengan walaupun niki beliau dereng ketemu Warokoh ibn Naufal belum ketemu orang yang bisa mentakwili tentang siapa yang menghadiri Rasulullah di Gua kiro. tapi Sayyidah Khadijah langsung mengatakan absyir fa wallahi la yuhzikallahu abadan kabar gembira untuk wahai Sayyidatuna Khadijah dipandang Rasulullah adalah seorang wanita yang memiliki kekhususan di mana satu wanita ini seperti beberapa lelaki, beberapa rijal yang terkumpul pada satu jiwa yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bayangkan di waktu seperti ini ku bisa memunculkan satu kata-kata yang bisa menentramkan hati seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara mutlak Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa awalu man aslama minan nisa ba'da Sayyidatina Khadijah Ummul Fadl Zaujul Abbas. Setelah itu istri nipun pun Sayyidina Abbas, lalu kemudian Asma binti Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian disusul untuk lelakinya yang pertama kali adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wonten sing mestani, oh mboten mboten Abu Barokah Ibn Naufal adalah lelaki yang pertama kali masuk Islam.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 Karena insya Allah hari biasa kita lakukan sunnah. Kurban yang wajib itu ketika orang itu nazar, Maka kurbannya menjadi kurban yang hukumnya wajib. Kemudian ketika ada seseorang yang nazar dia mau kurban, berarti kan bagi dia kurban itu wajib. Maka pembagian dagingnya pun seluruh daging harus disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh diambil sedikit pun. Itu dengan catatan kalau dia nadar mau kurban. Jadi nadar ini dikerjakan untuk perbuatan yang hukumnya sunnah supaya akhirnya menjadi wajib. Contoh ada orang yang punya hajat. Kemudian dia nadar, kalau hajat saya terkabul, saya mau kurban. Bagi orang lain Korban hukumnya sunnah, tapi karena dia sudah nadar, bagi dirinya korban itu hukumnya wajib. Itu juga kalau andai kata ada orang yang masuk ke masjid, kemudian dia berkata, saya nadar mau itikaf di masjid ini. Bagi orang lain itikaf itu sunnah, tapi bagi orang yang sudah nadar, maka itikaf itu hukumnya wajib. Nah, begitu juga dengan korban juga sama. Ketika ada seseorang yang sudah nadar, dia korban, kemudian dia menyembelih hewan korbannya, maka seluruh daging harus diserahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka syaratnya yang penting ada yang disedekahkan ke fakir miskin. Jadi bisa jadi kalau kurbannya itu sunnah, ada orang nyedekahkan sedikit ke fakir miskin, sisanya diambil. Ya, berarti ini ini tapi kurang afdal karena berarti kurang sedekah kalau gitu akhirnya. Atau ada juga yang saya ngambil sedikit, saya mungkin kan saya ngambil cuma sampilnya tok, yang lainnya untuk fakir miskin. Ini yang paling abdul. Atau jalur tengah dibagi tiga Sepertiganya untuk fakir miskin Orang yang kurang mampu Sepertiganya lagi untuk tetangga atau kerabat Yang sudah mampu Yang sepertiganya lagi Diambil untuk dikonsumsi sendiri Ini pembagian daging kurban Terus daging itu Daging itu Ba'dal Mahrib itu sudah pindah hari Tadi sore itu masih tanggal 6 Dzulhijjah tadi sore. Tapi kalau sekarang sudah tanggal 7 Dzulhijjah. Lah pindah tanggal itu kalau komaria tanggalan Arab itu setelah Ba'dal mahrib. Karena yang dihitung bulan. Lah bulan itu mulai muncul setelah terbenamnya matahari atau waktu huruf atau maghrib. Kemudian itu mulainya tadi tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian akhirnya tanggal 13 sebelum mahrib. Terus kalau andai kata ada orang yang meyakini lebarannya hari Minggu, terus kok dia kurban sembelih hari Sabtu, maka kurbannya dia nggak sah. Ini beberapa ada beberapa pertanyaan yang masuk demikian. Ya kalau dia meyakini lebaran hari Minggu ya sembelih hari Minggu. Jangan disembelih sebelum hari Minggu. Kemudian setelah itu yang harus diketahui juga lebih afdal mana, kurban atau akikoh? Kalau harus mendahulukan salah satu, dahulukan kurban dulu. Karena dua alasan. Yang pertama, kurban itu cuma bisa di waktu-waktu tertentu. Sekarang ini kurban nggak boleh. Tapi kalau akikoh setiap waktu. Sekarang ini akikoh boleh. Makanya didahulukan kurban terlebih dahulu. Dan alasan yang kedua kenapa kurban didahulukan? Karena ada pendapat ulama di luar madhab syafi'i yang mengatakan kurban itu wajib. Korban itu wajib. Nah, kalau akikoh semua madhab mengatakan mutlak sunnah. Berdasarkan ini ada yang mengatakan korban itu lebih didahulukan daripada akikoh. Nah, kalau saya cuma bisa satu salah satunya aja, saya cuma bisa korban dok, kalau enggak ya cuma akikoh aja. Kalau memang bisa ya demikian, menurut Imam Romli satu kambing diniati korban dan akikoh itu hukumnya boleh. Kalau menurut Imam Ibn Hajar enggak sah. Yang afdol gimana? Yang afdol kurban dulu. Nanti kalau misalkan kita punya harta, nyelengi lagi. Kemudian kita akikoh beli kambing. Kemudian lanjutnya. Daging kurban itu umpama dikalengkan. Dikalengkan untuk dikonsumsi setelah hari tasrik itu boleh. Kadang orang kurbannya mungkin di Kalimantan atau di Malaysia kemudian dagingnya dikirim ke Indonesia dan bentuk dikalengkan seperti itu itu hukumnya boleh-boleh aja tidak ada masalah kemudian ngirim daging ke luar daerah itu sebenarnya khilaf para ulama tapi juga mungkin kita lihat ya kondisinya karena kadang kurban itu satu perumahan orangnya sudah kaya semuanya maka akhirnya dikirim ke fakir miskin yang ada di luar daerah maka itu boleh-boleh aja yang penting kita lihat mana yang lebih maslahatnya setelah itu Hewan kurban itu ada syaratnya. Umur ada syaratnya umur. Kalau unta di atas 5 tahun, kalau sapi di atas 2 tahun, kalau kambing kacang di atas 2 tahun, kalau kambing gibas atau domba di atas setahun atau di atas 6 bulan tapi sudah poel. Kemudian nggak boleh kambing itu buta. nggak boleh kambing itu pincang atau telinganya terputus itu juga nggak boleh. Pokoknya aib yang bisa mengurangi jumlah daging itu tidak boleh. Makanya hindari membeli kambing di malam hari. Kenapa? Karena jalin kerukunannya tetap. Kemudian kalau ada orang non-muslim yang ngasih kambing untuk disembelih gimana? Terima aja. Itu memang bukan korban tapi itu nanti sedekah. Dan nanti kalau ada non-muslimnya juga ngasih kambing, berarti kambingnya itu disembelih, yang non-muslim diambilkan dari daging kambing itu. Karena kambing itu bukan korban tapi sedekah. Mungkin ini sekilas tentang hukum-hukum kurban yang insya Allah jadi acuan untuk kita semuanya. Apabila nanti masih ada keterangan yang belum jelas, silahkan jadikan bisa bertanya kepada ulama yang ada di sekitar rumah panjenengan masing-masing. Yang jelas mudah-mudahan kita semuanya harus tahu hukumnya supaya ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <clears throat> Korban tadi mungkin Perlu ditambah lagi Kalau sapi itu jatai wong pitu Kalau kambing satu orang ya. Jadi nek mau urunan sapi wong pitu Urunan sapi wong sepuluh beb Orang itu Wong pitu Yang lucu ini memang di tahun ini agak lucu juga Korban urunan sapi wong papat bakdone Sabtu, wong telu bakdone Minggu. Ki terus motonge piye, Beb? Sing dipotong sing korban. Ya mana lha ana aneh dadak bakdo Minggu sisan bareng-bareng dadi siji dadak kakean ngomong. Ya nek arep urunan ya urunan sing bakdone sing bareng. Ya. Mau urunan sing bakdone Sabtu, bakdone Minggu tapi motonge Senin, ora apa-apa. Orang masalah, jago dipotong. Saya potong separuh sapi. Mi Sabtu separuh ini minggu motong piye. Ya ini ini kehebatan orang Indonesia. Jadi nganti bakdo iso ping pindho. Korban iso barengan iso pitu ini. Papat karo telu Sabtu motong minggu. Lucu iki lucu. Nggih. Ya. Wedhus aja cacat, aja hamil, tidak boleh juga. Hamil itu tidak sah. Jangan jadi golek wedhus sing lanang jenggoten sisan kaya pipih lho Mesti lanang, mesti lanang. Wedhus wedok ora mungkin jenggoten. Tadi sudah jelas korban tadi diutamakan korban karena berada di bulan Dzulhijjah. Jadi nek misalnya di bulan Muharram aku tak dhisike korban apa kekah sik ya kekao. Paham gak? Maksud diterangkan tadi dulu kan korban karena berada di bulan Hijjah, cedak nggon korban niki. Saiki siapa nggak korban orang siap nggo kekasih, kekain ke bulan Muharram. Delalah ya duit duit pas bulan Muharram aku tak korban sih apa kekasih? Kekasih ngono korban gue gampang. Gue tekan haji uripmu No. Nih orang tekan haji orang wajib. Tulis ana dengar pemah, terima daging korban. Oh, iya, iya. Ya ya semuanya paling enak. Panitia-panitia korban harus tahu juga bagaimana persyaratan memotongnya, membaginya kudu ngerti ya. Niate barang kudu ngerti. Bismillah titip karo wong-wong sing paham. Jangan titip kepada orang yang tidak paham. Tadi keterangan pertama masalah ulama yang diterangkan Habib Abdullah bin Albil Haddad Jangan membuat kita itu terus wegah dadi wong alim. Ya. Jadi bagaimana kita tetap harus mencari ilmu, harus mengajak paling tidak ngajak anak istri dan keluarga. Itu harus. Syukur-syukur iso nularke ke wong liya, diniatkan usikum wa nafsiya taqwallah. Tak niatke aku ki ngajar jenengan termasuk ngajar saya. Jadi uang yang berhasil di dalam dakwah itu katanya Orang yang kalau diniatkan di dalam ucapannya itu orang nasihati wong liya tapi nasihati awake. Di sini saya menasihati diri saya. untuk rumu ngompol terus alim. Ya. Hati-hati. Nek biyen enek wong-wong sing cuma dibuktikan sekarang buktike yo ya ora jadi hati-hati, tetap dolek ilmu ki penting, ngamalkan ilmu wajib, ngajarkan pun juga wajib. Wah nek ngono aku rasa dadi wong alim ya abot kok. Ning neraka. Bayangke jeruan ditokke, dililitke ning awake dhewe, dihubung-hubungi ning awake dhewe. Terus kaya ngono. Ki piye ki? Ki aku kepiye? Jawa Semenjak kita insya Allah tidak ada niatan untuk tidak melakukan, insya Allah sama Allah diringankan dan dimudahkan untuk ngelakoni. Itu aja kuncinya. Dengan tolak anut jadi, oh jauh sombong. Dua ilmu sombong lah ya, wes. Dililit malah nganggu di kampleng barang orang dililit. Hmm. Penghafal Al-Quran medeni ya. Sayakti. Loh, berarti Rasulullah semudeng. Zaman ini zaman banyak orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Quran. Tidak semua saya mengatakan mayoritas akeh ten pundi kemawon panggenan-panggenan apal Quran itu makmur. Umur limang tahun, pitung tahun, gede-gede ke apal Quran ngabeh, bagus, tidak ada yang jelek. Tetapi karena dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berakhlak Al-Quran, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini, yang menghafal Al-Quran tidak mengamalkan ini, masya Allah. Tempatnya pertama jelas neraka jahanam. Apa meneh Al-Quran dihafalkan, diperbuat, ah, dipelajari gunanya untuk musabakoh. Musa bakal tilawatil Quran ki ya wong edan. Tidak ada umum Al-Quran Musa bakal. Itu tidak apa-apa pek Musa bakal untuk lah boleh itu nih di pondok-pondok EDW, gunanya untuk me, apa? membuat semangat murid-murid monggo. Tapi kalau Musa bakal tilawatil Quran dunia Indonesia ke miliaran gor pameran wong maca Quran juri-jurinya engko dipisui karo sing maca Malam itu ngalor ngidul jaluk donga Mbah tulah saat. Tolong mang dongake kula iki menang nggih menjang. Nek kula menang ning mengke angsal hadiah umroh. <laughs> ya. Kaya ngene kok Quran nek dienggo dolanan. Kata para romo kiai, saya kira Mbah Harwani juga tidak menyetujui dia. Mbah Harwani Kudus mboten menyetujui ini. Jadi bukan omongan saya, omongan orang sing ngerti Quran. dimasukkan ke dalam neraka disii wong sing nyembah berhala sing syirik-syirik lan delalah ki sing ngomong sing apal-apal Quran iki ya akeh sing ngomong nyirik-nyirike e dhewe syirik maulid syirik ki wong apal Quran delala delala saya di zaman men wong kaya kowe ki engko disii ngono no wae kena ana wong teko Quran ya ya uh ini melebun neraka ngumpuli penyembah berhala ya yo ya. Kowe disi penyembah berhala. Aku syirik di nomor loro tekone neraka. Kowe sik nomor siji. Ayo. Padha nerakane ora apa-apa lah. Kowe disi ana sik kowe mlebu sik cemplung ora sakno sik. Kowe apal Quran ngalor ngidul gor nyirik-nyirike wong tok. Ora iso Al-Qur'an teko dhewe. Ya teko dhewe saka ndi? Lah kowe kenal ora? Tahu sejarah tidak? Tadi kan diterangkan Iqra di dalam Buddha tadi. Subhanallah orang-orang warakah dari bin Naufal tahu bahwa iki arep dadi wong gedhe. Mudeng gara-gara maca Iqra ngono tok. Iki sak Quran 30 juz orang mudeng nek Nabi Muhammad wong gedhe iki terus piye? Kan lucu ta? 30 juz. Ini Warakah bin Naufal ini belum tahu bagaimana nantinya Nabi Muhammad dakwahnya belum anu. wis yakin iki wong bakal jadi wong gedhe. Aku kene urip ning zamanmu aku tak melu jihad karo kowe. Ngono lho maksudnya. Lah kowe 30 juz ora mudeng Nabi Muhammad. Omahe Nabi Muhammad buat remuk. Omahe Siti Khadijah diremuk. Omahe Zainab Abu Bakar diremuk. Ben apa? Ben ora syirik. Lho, kamu mendahului dari saya. Saya syirik to nomor loro, kowe nomor siji neraka sik. Piknik kowe ning neraka tak juaroke bareng aki aku. Nggih. Aja kemangki wong apal Quran. Kamu mau tahu orang sahabat-sahabat yang apal Quran, Sayyidina Bilal bin, bin, bin Rabah apal Quran. Waktu meninggalnya Rasulullah, beliau pergi ke Syam. Sampai di saat itu beliau mimpi. Di dalam beliau ada yang mengatakan dalam pernikahan, setelah menikahan malam pertama mimpi berjumpa Rasul. Ditanya, ya Bilal, iki apa kok kowe ke awakku istilahnya. Langsung sesok makan. Marani Rasulullah. Walaupun sudah meninggal. Ki cetol lagi ceritanya ki cetol. Orang cerita gayanmu. Lah saya saiki kabeh mbok gawe dhewe. Jenenge padha. Nek iso aja gawe padha jenenge. Dadi ben ngerti nek kowe karo aku Lu jenenge padha Riyadhus Shalihin tapi bab iki ora enek. Lah kan lucu to. ini tak bocor Riyadhus Shalihin. Sampulnya lu apik. Lagi gede jelas saat bangsa lebaran protol kape. Lagi sing tak sing anyar-anyar iki bangsa sing bangsa nyirik-nyirik kuwi tulisan sing bangsa bilangnya renek. Padahal itu ada di Bukhari ada ceritanya. Kenapa tidak dibawakan? Karena dia tidak setuju lah. Kalau anda tidak setuju sama ini berarti ada apa di hati anda? Kok cemburu karo Rasulullah gue? <laughs> Lah modelmu nek sak api-apike swaramu, sak api-apike bacaanmu kalah HP bacaanmu dibanding Kanjeng Nabi. Kalah HP bacaanmu dibanding para sahabat Rasulullah. Ngono kok kowe wis wani gawe dalil-dalil karepe dhewe. Ngono ditekake ning Indonesia disambut ngalor ngidul. Dua ini orang alim besar. Saya tidak pernah bisa mengatakan orang alim kalau di dalam hatinya tidak ada kecintaan sama Rasulullah. Tidak dikatakan alim walaupun ilmu ini sak gunung ini. Takutnya apa yang jawab. Tapi kalau sama Rasulullah tidak ada kecintaan dia bukan orang alim, ulama su. Su ya bang sumo suki ya sesuk lah lah maksud. suki ya mau tadi si timbang penyembah berhala kuwi mau. Lah yang ngalor ngidul nggawa Quran tapi ini di Indonesia lagi kena demam itu, demam itu. Saya senang dan bangga saya lihat anak-anak kecil-kecil pada hafal Quran, bangga senang. Cuman saya titip karo bapak karo mbok ya jangan dilali anakmu adibu auladakum iki mahabbati nabiyukum sik. Mau Quran kenang Nabi Muhammad. bacaan ini mesti enak. Orang kalau sudah membaca Al-Quran atau mengamalkan sesuatu yang dikenal betul melalui Nabi Muhammad, insya Allah lebih enak. Maka tadi Rasulullah mengajak kita kepada Allah itu ngajak kita mbok kira ke jalan piknik orang. Ngajaknya itu berarti ngajak ibadah. Sallu kama tumuni usalli. Solatnya kaya solatnya Kanjeng Nabi. Lah solatnya kanjeng Nabi itu dilakukan Rasulullah. Terus habis itu sahabat-sahabat tabiin, tabiin, sampai tabiin, tabiin. Sampai ke kita. Dan para ulama-ulama yang menjalankan solatnya seperti solat Rasul itu cetro wisal. Sanate komplit. Lah kok malah melu sing anyar. Salate modele rada beda. Nerjemahke panjangkan sujudmu malah glosor. Lah, iki selalu kamar itu piye? Melu sing liyane. Lha ya ora nyalahke wong dekne ya iso ini iso ngono. Cuman maksudnya terjemahanmu ki piye ngene lho. Jadi aja nerjemahkan menurut atine Saya Sayyidina eh, kepada eh, Rasul Muhammad SAW Ya Rasulullah Wahai Muhammad Allah yukri'uka salam Allah mengucapkan salam kepadamu Dan titip salam buat Khadijah Saya titip salam siapa? Gusti Allah kalau Allah yang sudah menitipkan salam itu, apakah Khadijah menjadi orang yang tidak? Khadijah ini menjadi orang besar. Karena orang besar Allah pun membesarkan di muka bumi ini. Dengan salam. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pernah dititipi salam. Lah kok orang saya saiki ngaruh manin menemani karena Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq begini. Kan enten aliran aneh. Lah sahabat Abu Bakar Siddiq kok dielek-elek. Lah nek kowe ngalek ngalek Abu Bakar Siddiq, lah kowe iki mbah mbah elek. Nah. Abu Bakar Siddiq makan bersama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq tidur bersama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq memberikan putrinya di nikah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq mendapatkan salam dari Allah, Abu Bakar Siddiq mendapatkan julukan yang luar biasa dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mengatakan Abu Bakar Siddiq adalah musuh Rasulullah. Lalu musuh ahli bait. Lalu lucu Lagu ini kenai waras sepora. Berarti kowe iki Kanjeng Nabimu berarti keliru milih mertua. Ya dah, keliru milih mertua kowe luwih pintar mertuamu luwih apik timbang Abu Bakar sidik. dah. Kowe luwih pinter milih mertua timbang Kanjeng Nabi. Iki wong lucu, wong-wong kaya ngene iki aja dielone. Di Indonesia masih banyak orang-orang model gini. Kadang juga mengatakan saya nomor bin Khattab ini begini begini begini. Alah, oh, saya nomor bin Khattab ya mertuane Kanjeng Nabi. Awake dewi nek arep milih mantu, milih mertua sing pas. Saya ini mau milih mantu, tak deloki gara-gara calon besanku ki waras pora waras. wangi pas pora pas. Aku sing akeh dosa iki ngono. Lah jeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keliru golek mertua. Lah lucu ta? Ayo kowe aliranmu kowe arep apake nah kowe. Tak ngene iki ora gelem balik ning ahli sunnah ya lucu kowe. Aja. Ora trimo ya karepmu aku ora mesti aliran apa ya ora mudeng pokoke sing sing ora cocok-cocok karo sahabat-sahabat ya lucu-lucu. Utsman bin Affan. Dua putri Rasulullah dikasihkan. <laughs> aku milih mantu tak cek saya. Kira-kira mantu ki waras ora? Ki mantu ki bisa ngopeni anakku ora? Tak oh tak urusi, tak cek saya. Tidak mungkin langsung saya kasih. Sayyidina Muhammad SAW dua Dunurain, Sayyidina Uthman ibn Affan dua anaknya putrinya dikasihkan Sayyidina Uthman Nek Sayyidina Uthman tidak beres tidak mungkin dikasih niki Rasul masa Rasulullah lebih kita lebih pandai daripada Rasulullah milih mantu ayo milih mantu orang semang gini tak kakak ngomong. Ya Pep, aku ki memang <laughs> semanggi. Sayyidina Khadijah dikasih salam lu luar biasa. Sayyidina Khadijah ini ini satu keistimewaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah itu yang menikahkan, itu sebetulnya yang menjodohkan secara istilahnya batiniah. Allah sendiri yang menjodohkan mereka berdua ini. Sayyidah Khadijah ini wanita yang luar biasa super hebat. sugih, bangsawan, wayu. Dia di mana tempat orang mencari orang wanita seperti Khadijah. Tapi saat itu Khadijah betul-betul mendapatkan luar biasa pemberian dari Allah, mempunyai suami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejone bejo gratis fitnah ngono. Cocok. Jadi zaman Rasulullah Rasulullah begitu tanda dagang. Antal amin dijuluki amin amanah jujur Rasulullah. Sing juluki siapa? Musuh-musuhnya Rasulullah yang menjuluki. Saya Sayyidah Khadijah, aduh Gusti, bejone aku nek iso untuk wong kaya ngene iki. Iya. Waktu itu subhanallah. Kalau tidak salah mak jumlahnya namanya Nafisah tahu. Waktu itu sih ya. dapat setelah dapat itu pernikahan Khadijah terus kira-kira kayak wong wedok saiki. Orang wedok sekarang kan dalilnya Siti Khadijah tahu. Kiki ngapa kok dadak keluyuran neng rono rene nggo barang neng Beteng neng Mekah neng Medina neng Jakarta neng Singapura wong wedok. Loh, Siti Khadijah kan dagang. Iya. Kerja niru dagang itu, Niru ibadah isi Khadijah ndak dagang kaya kowe iki keluyuran dandan bengesan ngalor ngidul nganggo Rokmu kuwi rok model kaya ngono kuwi kimplik-kimplik dalan kaya mentok kaya bepeken. Alfan satu tipis kok ganjel bantal barang nang ben ketok gede. Ben wong tuku barangmu kan lucu toh. Orang kaya ngono Siti Khadijah. Siti Khadijah setelah mendapat Rasul duduk di rumah. Melayani suami. Ngurusi bocah. Orang kaya kowe ngalor ngidul. Gawa barang. Meneng di. Saya si aku cetak. Yu aku cepakno pesarapan. Wis tak cepake ning meja kono panganan dewe Pak. Aku tak lunga saya marani bayar. Wong wedok kaya bayar iki Makanya wong lanang-lanang saiki agak sing stres gara-gara wedoke kaya ngono. dan wong wedok-wedok akeh sing stres gara-gara ndelok wong lanange gur pasrah. Wis kowe delok dodol bu, bu. Tak dungakke laris ya yu, wis sing penting laris, sing penting aja lali jisam suku. Ki wong lanang wong lanang tempe-tempe iki saiki kan ngono to. Wis iki terkenal wis Solo terutama. Sing lanang ngurusi kutut, ngono sing wedok ning dodolan ning klewer. <laughs> Kalau sing lanang iki masyaallah ngene. Gembol ngene iki. Gendong anak. Disisone. Sing lanang sing gendong anak nyusoni karo anak indung-indung. Sing wedok kliyuran nang klewer klinding-klinding dadang. Mulih dipisui sing lanang. Kowe iki ngurusi anak mek pisone mbok pangani lho, pangane. Lah piye tak pangani ora nafsu, Mbak? Mbok orang dhewe to. Lah malah bengak-bengok padu. Inilah keluarga sakinah. Dengan kekurangan atau kesalahan-kesalahan sing lanang. Iki anjarannya kaya istrinya Firaun. Asiah dengan Firaun. Dadi nek jenengan anak wong lanang sing rada turut-turut, wah alhamdulillah aku dadi kaya wong istrinya Firaun. Duh, malah nesuneh wong lanang. Mbok anggap aku ki Firaun. Wong lanang saiki serba salah. Dora, aku kini sabar karo awakmu, ganjaranku, kedudukanku kaya kedudukannya Asia, istrinya Firaun. jadi tetap aku kaya Firaun. Ya mudah-mudahan. Jadi ben aku untuk ganjaran kaya Firaun aku mau, istri Firaun aku mau. Wong lanang nek sabar karo wong wedok sing banyak memang. mau. Ganjarane ngungkuli Nabi Allah Ayub. Lho, dalam kesabaran. Jadi alhamdulillah, wis dadi wong wedok ganyang jadi orang lanang ganyang. Wis, masing-masing tapi menjalankan aturan ini. Jadi alhamdulillah ganyang-ganyangannya tidak tidak terjadi. Gara-gara sing siji ngaku istri Firaun, sing siji ngaku Nabi Ayub. Wis. Ayo misuwa, aku tak jadi Nabi Ayub. Ayo misuwa, aku tak jadi Siti Asia. Jadi Jadi renek sing wani misuwa. Gara-gara apik kabeh ya. Hati-hati, hati-hati dalam kehidupan rumah tangga, hati-hati dalam nyaci sahabat, hati-hati dalam mencaci para para wali, hati-hati dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu. Hati-hati hati-hati wis. Urip iki insyaallah ora suwe-suwe. Dadi carane awake dhewe itu wajib berkorban. Ya sabar, insyaallah lama-lama Allah juga akan menyelesaikan. Nek kepingin cepet ora enak. Sekarang gara-gara mie instan, kabeh instan. Akhirnya kabeh ya kepinginnya instan. Duwe kedudukan instan duwe makom instan, duwe iki instan yo rene. Ya Allah. Para wali ki Habib Abdullah bin Ali ada tahunan ngajar nganti sampai-sampai ada seorang anak yang disuruh sama orang tuanya untuk untuk dandani pesone. Haddad itu ahli pandai besi. Kau dandani le tolong lagi pesoki asah nonenggone pandai besi ngono kuwi. Ya. Nggone haddad dibawa sama anaknya tempatnya Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, ini saya mau ndandani peso kuwi. Oh siap, padan ki alim nih. Sing buku kuwi yang dibaca ini. Siap, kamu datang dua hari lagi. Wes mulai asah punya asah rampung selesai dibalik kenyang. Ongkosnya berapa Pak? Oh gratis. Mulai lapor bapak ini. Ongkosnya berapa? Gratis. Gratis nang ndi kowe ngene. Nggone hadat niku di Habib Abdullah ada La ilaha illallah. Kui itu pandai besi. Kui kui haddad maksudnya maksude di gulub wasti wasi ati-ati sing dadi kaya wasi iki diremuk, dialuske, diatur kali Habib Abdullah menjadi hati-hati yang lunak. Ngono lho, ora kuwi kowe iki keliru. Lah kowe iki kok malah nonton ulama malah mbok kongkon ngasah peso iki terus biasa. Tapi wong alim ora miso. Coba kita konggonku. Saya kebetulan Syekh Al Haddad ngono iki ditekani bocah ngono. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini Pak Habib, ini saya mau ngasah ke peso saya saya saya saya. Aku ki hadat-hadat nggo ngremuk sirahmu. Langsung tak pisui. Wong alim anyaran. Lebih itu kalau alim-alim sing tenanan ini alim-alim yang nanggung ngremuk sirahmu. Kowe ora mudeng aku ki sapa? Jenggotku kaya ngene mbok kira tukang peso. Lah, sombong loh. Tapi ini ulama biasa tombol sih. Sampai seperti itu menutup bagaimana kedudukan mereka supaya tidak orang tahu. Ya subhanallah. Al Habib Muhsin bin Alwi. <laughs> Muhsin bin Alwi ada satu orang yang biasanya khutbah di bulan Ramadan saya bawakan di masjid Cekap itu. Saya baca eh, yang nerjemahkan ini. Itu Habib Muhsin bin Alwi ada satu orang kebetulan orang duit panganan yang omahe tekan yang ning Habib Muhsin. Bib, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pikirnya Habib gede nih, alim top. Beb, saya lapar Beb kalau ada kurma-kurma. Hmm, Masya Allah, saya tidak punya kurma. Waduh, iki. Mulai nih wong semanggi selangsung iki. Terakhir, Beb, ini orang nek kurma yo ya banyu-banyu. Aku cik kongkonan wong jupuk banyu. <laughs> banyu ning rumahku yo ya ora enek. Wis ngene wae, Beb, bareng karo aku ngire bareng yo, ya, Beb. Njaluk dia sapi, wedus karo sapi. Dan saya pesankan untuk siapapun yang membagi daging sapi atau kambing jangan pro antri. Jangan pakai antri pemerintahan sopo wae lurah RT RW digunakan untuk membagi, bukan antri. Oh, jangan nganti enek sing Islam antri, Istiqlal wis mumet ke sirah. Wis dikandhani ke tahun tiap tahun Istiqlal iki rumangsa kaya masjid paling gede saat donya. Bagi sapi pira we gayane yang buruk seperti ini harus dirubah. Masjid-masjid manapun kalau pakai girik-girik itu ngambilnya di dalam orang anggu antri. Orang anggu antri. Wes kesel aku ngandani ini tiap tahun, tapi tetep ije antra antri we. Dan kadang yang antri itu ya kurang aja. Girik itu difotokopi ping telu. Hmm. Delala kemarin saya ceritakan di Karanganyar ini. Saya sama Kosmil dulu pernah mikut mengurusi antri Kiri pertama delok mbok itu wek kan. Umur saya tahun. Kalau nyuwun nunggu tak delok ya kayak Isa bungkus. Mu nek gue kinang gue kinang. Kiri kulo niki cal Pak niki kula nyuwun niki fotokopi. Nggih, paring ora mudeng aku sapa sing mau apa orang? Balik lagi satu jam. Tak delok luki nangi je enak ni. <laughs> Bu, iki dengan jenengan mboten dulu ndak Anda telah menipu saya. Itu terjadi sama bangsa kita. Wis dikei orang mikir nek sing liyane ke ora entuk piye ngono ora mikir. pokoknya sing penting tak pek kabeh delalah di depannya nanti sudah ada penadah-penadah yang membeli daging sapi maupun daging kambing. Inilah kehidupan bangsa kita yang sangat amat jelek. Korban maupun fitrah. Hei, jadi kerjaannya mereka ini. Terus tengkulak-tengkulak gue sing tekon ning gue ngenteni beras. Beras regonis sekilo 9000 petang 4000 tok. Kedua sing sekilo regane ibu mungkin ditunggu gorong dituku ibu, Sapi sak kilo petang dituku ibu, Ngono didol. Lah percuma dikasih mereka-mereka ini daging sapi. Colon yang ngomai masing-masing. Sekali lagi jangan ada yang pakai gerik-gerik. Kalau mau nyumbang bagikan kepada orang-orang di rumahnya masing-masing. Ketoki pintu. Zaman yang terbaik adalah zaman orang-orang kaya berada di pintu orang miskin. Zaman yang paling jelek adalah orang miskin berada di pintu orang-orang kaya. Ya, tinggal pilih. Kene delok fikir miskin miskin ning nggon karong sugih berarti zaman paling elek termasuk zaman kita ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dan kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna zinabah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين في هذا الشهر العظيم يعيد علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وأن الله يفتح علينا وعليكم فتو العارفين بقهنا في الدين واجعلنا علماء العاملين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد آه يا رب يا الله اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد بخير بجاه النبي وأهل بيت النبي ومن يحب النبي وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة Ya malam Kamis yang akan datang libur. Malam Kamis yang akan datang libur. Ya cuma tanggal 8 itu libur karena uh, masih hari kurban. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ولوالدينا خلاني وكل ذي معبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع وجود المنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه الحمد لله بالبنعين